Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, salam Ustaz. Allah. Salam Ustaz. Nah, Ustaz. Insyaallah kita sudah kumpul nih, Ustaz. Nah, sudah siap? Nah, insyaallah sudah siap, Ustaz. Baik, kita mulai langsung ini. nah, para Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.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 bertepatan dengan 28 September 2023 Masehi. Alhamdulillah kita bersyukur dan senantiasa memujinya berkat taufik, berkat hidayah dan taufiknya sehingga kita di malam hari ini kembali bisa melanjutkan kajian kita <clears throat> Syarhus Sunnah karya al-Imam Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijriyah. Kita malam hari ini sampai pada fakrah nomor 6 yaitu ucapan al-muallif wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as sunnati mithlaha fahdharil muhdatsati min al umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Ketahuilah bahwa umat manusia itu tidaklah mereka membuat satu bid'ah pun kecuali mereka akan meninggalkan sunnah yang sebanding dengannya. Tidaklah satu bid'ah dikerjakan atau dilakukan atau diciptakan Kecuali apa? Mereka pasti akan meninggalkan sunnah yang sebanding dengannya. Maka beliau kemudian mengatakan dengan memberikan peringatan, fahdhar, maka waspadalah. Waspadailah al-muhdatsati minal umur. Berbagai perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Ah dan setiap bid'ah itu dalalah dan dalalah kesesatan dan orang-orangnya finnar. Ucapan ini atau penjelasan Al-Imamul Barbahari di sini dijelaskan oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam syarah beliau terhadap Syarhus Sunnah beliau katakan hadzal kalam haq wa waqi' Ya, ucapan beliau ini hak dan ini dan ini kenyataan yang terjadi. Alhamdulillah. Berapa banyak bid'ah, berapa banyak ahlul bid'ah meninggalkan an-nusus al-Qur'aniyah dan nusus an-nabawiyah karena mereka melakukan bid'ah. Contoh kata beliau, orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Menolak sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang agung dan sempurna yang ini thabita dalam nusus Al-Qur'an sunnah maka dia akan jatuh kepada ta'til ya kepada ta'til ta'til sifat pengingkaran terhadap sifat misalnya dia akan menyatakan atau ketika seorang meyakini Allah fi kulli makan maka dia akan meninggalkan ribuan dalil ya yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi, memiliki sifat tinggi. Dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah Ta'ala istawa alal arsh. Ya, ketika dia meyakini Allah fi kulli makan. Demikian pula orang yang bertawassul dengan jahun Nabi. Nah, di bid'ah. Maka mereka akan meninggalkan apa? Tawassul syar'i. Tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Ya, tawassul bil a'mal as-salihah. Ya. Ini akan dia tinggalkan karena dia sibuk dengan apa tawassul yang bid'i tadi. Nah. Sufiyah baik itu tariqah, syadzaliyah, tijaniyah membuat atau yang lainnya membuat wirid-wirid bid'ah. Mereka sibuk mengamalkan wirid-wirid itu sehingga mereka apa tinggalkan al-adhkar asy-syar'iyyah an-nabawiyah. Sibuk menghafal wirid-wirid bid'ah lupa dari azkar syariah bahkan nggak tahu jahil nggak tahu bahwasanya itu syar'i ya, seorang yang misalnya contoh wakil kenyataannya adalah jamaah haji ya, sehingga wiridnya sampai digantung di buku ter, nah, digantung di lehernya saking banyaknya wirid ya. lupa dengan wirid-wirid yang syar'i nah. ya Si nah, kenapa sibuk dengan bid'ah tadi? Sehingga begitu dia melakukan bid'ah, taraku minas sunnati mithliha. Demikian pula yang terjadi di malam malam ini, misalnya di hari-hari ini Maulid Nabi sibuk dengan itu, ngurusi itu, lupa dengan ilmu syar'i. Ya. Seakan-akan Maulid Nabi atau cinta Nabi itu di malam ini saja baca sirah Nabi di malam ini saja itu pun mereka nggak paham apa sirah Nabi yang dibaca itu karena nggak ngerti memang. Nah. Hakadha yul rahimani rahmukumullah yang kata para ulama menyerangkan kalau seandainya mereka benar-benar jujur dalam cinta pengakuan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam niscaya mereka tidak akan melakukan maulid Nabi ini. Ya. Yang mana ketika dilihat asal usulnya siapa yang pertama kali mengadakan mengadakan Maulid Nabi? Nabi sendiri tidak mengadakan. Ya. Para sahabat yang mereka cinta kepada para kepada Nabi alaihi salatu wassalam, cinta dengan kecintaan besar. Ya. Bahkan siap menyerahkan jiwa raganya demi membela Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, tak ada satupun dari mereka yang melakukan Maulid Nabi. Jangan kemudian kita berhujah menyatakan iya Nabi memang nggak merintahkan tapi kita sebagai umat yang mencintainya itu mengerjakan maulid Nabi karena kita, kita cinta sama Nabi. Nabi sendiri nggak melakukannya memang. Ya jangan seperti itu itu. Nah para sahabat para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab apa mereka nggak cinta sama Rasul nggak perhatian terhadap hari lahirnya Rasul alaihi salatu wasallam maka lihat mereka kemana mereka Nah, bisanya paling-paling Pol marah tatkala uh, mis, uh, misal ada kartun Nabi, misal, ya dengan klaim cinta kepada Nabi memprotes pembuatan kartun Nabi, demo, ya. Di saat mereka demo itu sendiri sudah menginjak-injak syariat Nabi. Nah, barakallahu fikum. Bah, bah, bah, uh, tunjukkan cinta kepada Rasul itu dengan apa? Ittiba'un Nabi. Buktikan dengan ittiba'un Nabi. Berapa banyak yang mengaku cinta Rasul? Setiap harinya dia menginjak-injak sunnah Nabi, meremehkan sunnah Nabi, mencela, mengolok-olok sunnah Nabi. Ya, marah ketika sunnah Nabi diterapkan. Nauzubillah. Ini mungkin di, antara bahaya bid'ah. kita mereka cinta kepada bid'ah itu benci terhadap sunnah. Dan Maulid Nabi secara khusus kita jaga kita lihat dalam sejarah yang pertama kali yang melakukannya adalah uh, yang mengaku-ngaku sebagai Bani Fatimiyah, mereka Ubaidiyun. Ya, mereka adalah kelompok Ubaidiyin kalangan dari kalangan Syiah Ismailiyah ya Batiniyah yang sepakat para ulama di masa itu mereka bukan lagi kaum muslimin mereka adalah kufar Nah, karena akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka adalah keyakinan-keyakinan kufur di samping kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Sehingga sepakat para ulama bahwa negara mereka sebagai negara harbi yang wajib yang wajib diperangi. Nah. Ayyuhal ikhwa rahimani rahmakumullah. Kemudian uh, eh, Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah dalam masalah ini mengutip ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan ini ucapan ini sangat bagus. Kita akan bacakan. Ya. Wa hakadha ahlul bid'ah la tajidu ahadan taraka ba'd sunnah allati yajibu tasdiq aw yajibu tasdiq biha wal amalu illa waqa'a fi bid'atin. Demikianlah ahlul bid'ah. Tidaklah engkau dapati seorang pun yang meninggalkan sebagian sunnah yang wajib untuk membenarkan sunnah itu dan mengamalkannya. Ya, kau gak, gak dapati seorang yang meninggalkan sunnah itu, sebagian sunnah itu kecuali pasti dia akan jatuh kepada bid'ah. Wala sahiba bid'atin illa taraka syai'an minas sunnah. Sehingga kau gak dapati seorang pun dari pelaku bid'ah kecuali dia pasti akan meninggalkan satu sunnah. Kama ja'a fil hadis, ini sebagaimana datang dalam hadis mabtada'a qaumun bid'atan illa taraku minas sunnati mithliha atau mithlaha tidaklah satu kaum membuat satu bid'ah kecuali dia mereka pasti meninggalkan satu sunnah yang sebanding dengannya rawahu al-imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Waqad qala ta'ala fanasu hadza mimma dzukiru bih. Faghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Ya. Mereka pun melupakan bagian yang mereka diingatkan dengannya zukiru bih faghrayna bainahumul adawata wal baghdha maka kami munculkan kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian falamma taraku hadzan mimma zukiru bih iqtadu i'tadu i'tadu bighairihi waqa'at bainahum al-adawata wal baghdha sehingga ketika mereka melupakan bagian yang mereka diingatkan dengannya ya, mereka lalai sibuk mengurusi yang lainnya maka terjadi di antara mereka al-adawah wal baghdha ya. maka ayol ikhwah rahimani warahmakumullah ini juga sebagai pengingat bagi kita ya para salafiyin ahlus sunnah Naknya mereka jangan sampai melupakan ya, manhaj al-haq nah, dan tugas-tugas yang semestinya mereka lakukan tanggung jawab yang mereka lakukan kalau tidak mereka lalai maka bisa terjadi musibah besar ini yaitu Allah munculkan di antara mereka al-adawa wal baghdha ya kebencian dan permusuhan naudzubillahi min dzalik وقال تعالى ومن يعش an dzikri rahman نقيد lahu syaitanan فهو له قرين dan barang siapa yang uh, lupa dari mengingat Ar-Rahman maka kami bangkitkan untuknya syaitan yang dia itu sebagai karin baginya selalu mengiringinya kenapa karena dia melupakan ayat an dzikril ladzi anzalahur rahman yakni dari ingat lupa dan melalaikan dari az-zikir yakni Al-Qur'an wahyu yang diturunkan oleh Ar-Rahman wa qala ta'ala faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma maka barang siapa yang mengikuti hudaya petunjukku Al-Quran yang Allah turunkan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya fala yadillu wa yashqa maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka waman a'rada an dzikri sebaliknya kalau dia berpaling dari zikri ya zikir yang aku turunkan zikir yang aku turunkan yakni Al-Qur'an ini fa inna lahu dhanka maka baginya kehidupan yang sempit wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan di, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah wahyu yang kami turunkan atau wahyu yang diturunkan kepada kalian min rabbikum dari rabb kalian. Ikutilah wahyu ini. Dan jangan kamu ikuti selainnya yang kamu jadikan sebagai pembela-pembela. Ya. Qalilan ma tadhakkarun, dapat sedikit mereka mengingat. Fa amara bittiba'i ma anzal. Ya. Au e, fa amara bittiba'i ma unzil wa naha amma yudadu dzalik. Maka Allah perintahkan di ayat ini untuk mengikuti wahyu yang diturunkan dan Allah melarang dari lawannya. Wahwa ittiba aulia min duni yaitu mengikuti para pembela-pembela ya selainnya selain Allah taala wa man lam yattabi ahadahuma ittaba al akhar ya maka barang siapa yang tidak mengikuti yang ini dia akan mengikuti yang itu dan siapa yang mengikuti wahyu dia akan mengikuti aulia selain Allah taala barang siapa yang mengikuti aulia selain Allah maka dia tidak akan mengikuti wahyu. Nah. Walihada qala wa may yabtaghi ghair wa yattabi ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Qala ulama man lam yakun muttabi'an sabilahum kana muttabi'an ghaira sabilihim. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin itu, maka berarti dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Fasadallu bidzalika ala anna ittiba'a sabilihim wajibun. Maka dengan ini, dengan itu para ulama berdalil bahwa mengikuti sabilul mukminin adalah wajib. Siapa mukminin yang dimaksud? Para sahabat. Falaisa li hadin ayakhruja amma ajma'u alaihi maka tidak boleh seorang pun untuk keluar dari kesepakatan para sahabat itu. Sesuatu yang para sahabat telah sepakat bersepakat di atasnya. Gak boleh seorang pun keluar darinya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Wa kadzalika qala Syekhul Islam wa kadzalika man lam yaf'al al-ma'mur fa'ala ba'd al-mahdhur. Demikianlah demikian pula barang siapa yang tidak mau mengerjakan perintah maka dia pasti akan mengerjakan larangan. Wa man fa'al al-mahdhur lam yaf'al jami' al-ma'mur. Dan barang siapa yang mengerjakan yang mahzur maka dia tidak akan mengerjakan semua perintah. Fala yumkin al-insan ayaf ala jami' ma amara bi ma fi'lihi li ba'd ma huzzir sehingga enggak mungkin seseorang mengerjakan semua yang diperintah bersama dia melakukan sebagian sesu dari sesuatu yang dilarang. Ya wala yumkinuhu tarka illa ma huzzira ma tarkihi li ba'di ma umir demikian pula enggak mungkin bagi dia meninggalkan semua larangan kalau dia masih meninggalkan sebagian perintah fa in taraka ma huzzira min jumlatin min jumlati ma umira bihi fa huwa ma'mur fa inna tarka ma huzzira karena sungguhnya meninggalkan larangan itu adalah termasuk dari sesuatu yang diperintah. Termasuk perintah. Ya. Wa minal mahdzur tarkul ma'mur dan termasuk larangan adalah meninggalkan perintah. Fa kullu ma syaghalahu anil wajib fa muharram. Maka semua yang membuat dia sibuk dari mengerjakan kewajiban, yakni dia lupa atau lalai dari kewajiban, fa muharram, maka dia haram maka itu haram wa kullu ma la yumkin fi'lul wajib illa bihi fa alaihi fi'luh dan semua hal yang nggak mungkin dia mengerjakan kewajiban kecuali dengannya maka dia wajib juga mengerjakan hal itu Kemudian Syekh selesai di sini sampai di sini kutipan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya, lalu Syekh Rabi menjelaskan bahwa hadis yang tadi digunakan Jadikan dalil oleh Syekhul Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Abu Zur'a dalam tarikh Dimashq. Nah, dan pada sanatnya terdapat Abu Bakar bin Abi Maryam yang itu daif. Dan yang serupa dengan ini mirip dengan ini adalah riwayat dari Ad-Darimi dalam musnadnya. Ya dengan dan uh, dengan sanatnya jadi mengatakan akhbarana Abu Mughirah qala haddatsana al-Auza'i an Hisan atau an Hasan qala mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah yeah. Kata Hasan, dia mengatakan tidaklah satu kaum membuat satu bid'ah dalam agamanya kecuali akan Allah cabut ya, Allah akan mencabut dari sunnah yang semisal dan Allah tidak akan mengembalikannya kepada mereka sampai yaumul qiyamah. Syekh Rabi mengatakan bahwa sanad asar ini sahih sampai kepada Hasan bin At Atiyah. Ya sampai kepada Hasan bin Atiyah Al-Auza'i Imamun Jalil wa Abdul Mughirah wa Abdul Quddus bin Al-Hajjad Al-Himsi dan dia adalah siqah. Nah. Diriwayatkan pula oleh Al-Laikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah dengan sanatnya sampai kepada Al-Auza'i. Sehingga di sini eh, hadis tadi yang marfu kepada Rasul alaihi salatu wasalam itu dhaif karena ada perawi yang dhaif. Namun ada asar yang semakna dengan ini diucapkan oleh sebagian salaf yaitu dalam hal ini Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i ya itu adalah uh, ucapan yang sahih dengan sanad yang sahih. Nah. Sehingga ucapan al-Barbahari di sini adalah ucapan yang benar adanya dan itu didukung oleh asar-asar dari para salaf juga didukung dari sebagian riwayat dari Rasul alaihissalatu wassalam namun pada sanatnya ada kelemahan lalu uh, beliau memberikan peringatan keras fahdharil muhdatsat minal umur ya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar ya dan ini sejalan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang memberikan tahzir secara keras dan tegas terhadap al-bid'ah. Ya. Ini adalah laf, naf, lafat hadis yang beliau sebutkan di sini. Beliau mentahdir bid'ah dengan menggunakan lafat hadis, ya. Dan di sini beliau tegaskan wadhalalatu wa ahluha finnar. Kesesatan dan orangnya. Orang yang sesat itu adalah di neraka. Karena sebagian pihak menyatakan Nabi kan menyatakan wadhalalatu finnar wa kullu dhalalatin finnar sehingga kesesatannya itu yang di neraka. Sehingga kamu jangan main tahdir aja orangnya belum enggak dikatakan di neraka oleh Rasul, tapi kesesatannya yang ada di neraka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam atau beliau menegaskan ya wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani warahmatullah perlu diingat di sini eh, Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengingatkan tentang muhdatsah. Muhdatsah di sini adalah bid'ah. Dan al-murad bil muhdatsah di sini fiddi, perkara-perkara baru dalam agama. Nah bahas kita memang insya Allah faham masalah ini, namun eh, terkadang muncul syubhat. Ya. Walaupun syubhatnya sudah terbantah, tapi kadang muncul saja. Muncul lagi, diucapkan oleh seseorang lagi. Ya, diulangi lagi, tanya lagi masalah ini. Loh, perkara baru, ya. Maka beliau ingatkan di sini muhdasat fid din. Ya. Amal muhdasat fi umuril adat wal manafi wal ma'akil wal masyarib wal malabis fahadhi syar'i. Ya. Lakin al muhdasat fid din hiya al bid'ah al muharramah. Dasar perkara baru dalam agama itulah bid'ah yang haram. Nah, sehingga peringatan Nabi alaihi wasallam yang juga diperingatkan oleh para ulama, para ulama pun mengikuti Rasul memperingatkan dari bid'ah darinya yaitu dengan ucapan fa'in wa iya muhdatsatil umur, perkara-perkara baru, yaitu apa? Perkara baru dalam agama. Bukan perkara dalam perkara dunia duniawi. Ya. Itu kalau mau disebut bid'ah maka bid'ah lughawi. Nah. Sehingga al-muhdatsatil umur yang Nabi menghukuminya bid'ah itu adalah apa? Muhdatsatil umur fid din. Wa hadza fihi rad 'ala alladziina yuqassimuna al-bid'ah ila bid'ain hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Nah, ini penting. Beliau katakan di sini bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah bahkan dibagi lagi menjadi bid'ah mubahah ada hasanah ada sayyi'ah ada mubahah ya bahkan mereka katakan bid'ah itu terkenai hukum yang lima ada bid'ah yang wajib bid'ah yang mustahab ada bid'ah <laughs> bid'ah yang haram ada bid'ah makruh ada yang bid'ah yang mubah katanya Kif ada bid'ah yang sunnah bahkan ada bid'ah yang wajib nah maka ini semua pernyataan yang mardud lianna bid'ah fid din kulluha dhalalah sebagaimana nas hadis ini karena bid'ah dalam agama itu semuanya dhalalah Nabi sudah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah setiap muhdatsah ai fid din itu bid'ah dan setiap bid'ah ini dhalalah semua tidak ada ini binasir rasul nah namun ada sebagian yang bagi-bagi tadi. Ya, maka kita jawab muhdatsa yang dimaksud adalah muhdatsa fiddin. Ya. Adapun selainnya kalau disebut bid'ah maka itu bid'ah lughawi. Bid'ah lughawi bukan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau peringatkan adalah bid'ah yang syar'i, yakni yang menurut pengertian syariat yaitu bid'ah fiddin. Maka Syekh uh, eh, Syekh Shalal Fauzan menegaskan Wal bid'ah lughawiyah, adapun bid'ah lughawiyah, bid'ah tapi secara bahasa saja. Maka ini mubah, misal bina il madaris. Contohnya membangun madrasah-madrasah, wa bina il arbitah li talabil ilm. membangun fasilitas-fasilitas untuk talabul ilm. Ya. Wa misal naqti al masahif. Seperti juga mencetak mushaf dan juga apa? memberi titik-titik pada mushaf. Ya, ini apa tulisan dalam mushaf Al-Qur'an itu awalnya gak ada titik ya pada huruf ya, huruf ba semuanya itu dan diberi nuktah dan nah, diberi syakl. Ya, nah, ini bukan bid'ah yang dalalah tapi ini bid'ah lughawiyah. Nah. Ya, yang seperti ini ya sebagian menyebutnya sebagai bid'ah hasanah. Enggak kata beliau, wah hadhihi laisat bid'an. Ya. Ini bukan bid'ah sebenarnya. Karena ini bid'ah lughawi. Hadhihi tabi'atul lisunan. Ini mengikuti sunnah sebenarnya. Wa ihya'un lisunan. Fabina'ul madaris wal, wal artiba li talabul ilm wa tabu'ul masa al masahif wa naqtu'a wa naqtuha hadhihi kulluha min al i'ana 'ala al ilm. Ya, membangun madrasah-madrasah, fasilitas-fasilitas untuk talabul ilm, mencetak mushaf dan memberi titik-titik pada huruf-huruf di mushaf ini semua adalah membantu dalam ilmu. Fahiyah hasanah wahiyah sunan termasuk bagian sunnah. Nah, sehingga kata beliau mereka itu imma akhadhu sunan al hasanah wasammauha bid'an ya. mereka mengambil sunnah-sunnah yang ini sunnah hasanah sebenarnya mereka sebut bid'ah ya Ya, sebenarnya bukan bid'ah tapi sunnah. Bagian dari sunnah, justru bagian dari sunnah. Ya, sunnah itulah yang bisa disifati hasanah, adapun bid'ah nggak bisa. Wa imma annahum samau samau al-umur al-adiyah bid'an atau mereka menyebut perkara-perkara adiyah yang bukan agama mereka anggap sebagai bid'ah. Ya. Padahal ini tidak masuk bagian dari agama. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah jangan sampai salah dimengerti ya maka ini perlu diingatkan karena kadang kita yang salafiyin ya yang sudah belajar tahu tapi eh, terkadang sebagian eh, atau masih kadang diucapkan apa namanya eh, subhat ini dengan orang yang berbeda berbeda orang berbeda pula ya nah ini perlu diingatkan nah atau perlu di kita ingat bantahannya bahwa tidak demikian ya bahwa tidak demikian adanya tidak seperti yang dia sangka bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah ada bid'ah sayyi'ah la semua bid'ah dalalah binasir rasul adapun anda menyebut bid'ah ada bid'ah hasanah bisa jadi sebenarnya itu bukan bid'ah tapi justru bagian dari sunnah ya. atau itu bid'ah tapi bid'ah lughawiyah nah. yang sebenarnya itu adalah apa perkara-perkara baru dalam urusan duniawi maka ini Sebenarnya bukan bid'ah. Nah. Adapun bid'ah yang dimaksud oleh Nabi yang diperingatkan oleh beliau dengan peringatan yang sangat keras itu adalah bid'ah fiddin atau al-muhdatsat fiddin, perkara-perkara baru dalam agama. Ini bid'ah yang Nabi sebut sebagai apa? Wa kullu bid'ah fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah dalalah wad dhalalatu wa wad dhalalatu finnar wa kullu dhalalatin finnar Dan perlu diingat pula bahwa sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah taala bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan bid'ah ini ya, mengucapkan dengan kata-kata yang keras tadi fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ini beliau ulang-ulang baik dalam khutbah maupun yang lainnya di hadapan siapa di hadapan para sahabat yang mereka itu multazimi nabi sunnah belum muncul bid'ah belum muncul ahlul bid'ah namun Nabi sudah memperingatkan dari bid'ah dengan peringatan yang sangat keras dan berulang-ulang. Ya, menunjukkan apa peringatan dari suatu bahaya itu termasuk dalam ini peringatan dari bid'ah itu tidak perlu atau tidak jangan menunggu kalau sudah terjadi lah justru peringatan sebelum sedini mungkin ya sedini mungkin untuk kita uh, peringatkan Nabi Alaihissalam memperingatkan bid'ah itu di hadapan para sahabatnya bukan di hadapan alul bid'ah ya karena memang belum ada pada waktu itu belum muncul mereka tapi Rasul sudah memberikan peringatan dan itu disampaikan di hadapan para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Taib ayo ikhwah rahimani warahmatullah sampai di sini mungkin pelajaran kita di malam hari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Afwan Ustaz, Nah, um, ini ada mau konsultasi sedikit. Mungkin live-nya di ini kan dulu Ustaz. Gimana Tad? Baik. Ah, ini ada. Coba cek. Oh, udah. Deh. Pergi. الراديو طيب Fadl. تفضل Naam. Ah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Uh, Ada beberapa titipan dari Ikhwan Islam berkaitan dengan tarbiyah di Kenapa? Uh, suaranya kurang jelas. Ini ada beberapa titipan dari Ikhwan nah. mengenai tarbiyah di Sulma Iya, nah. nah jadi eh, untuk pagi saat belajarnya itu pagi selama ini kan masih sore Iya. Nah, jadi yeah. eh, jadi begini saat sebenarnya eh, di di Pagar dulunya tuh pernah sempat ada waktu gejolak lah. Jadi harapannya tuh pengen segera gitu. Nah. Mak untuk untuk yayasan itu dananya belum ada saat Allah untuk di seluruh hmm. Jadi mohon sarannya saat ada kemarin yang berharap menuju ke nah gak ada masalah nah. menginduk menginduk itu gini uh, yayasan itu disebutkan bahwasanya wilayah kerja sebuah yayasan itu itu adalah dimanapun di dalam wilayah NKRI ini itu sehingga eh, dimanapun dari selama itu bagian dari NKRI maka boleh yayasan ya, itu bekerja di situ artinya gini kalau antum mau pakai yayasan kita langsung aja dipakai namanya labas karena itu legal sehingga eh, tidak perlu karena dulu kalau dulu tuh kita membuat yayasan cabang sehingga kita membuat akte baru akte cabang nah ini sebenarnya nggak perlu tidak perlu karena mungkin kalau itu memang kelebihannya punya sertifikat sendiri ya tapi sebenarnya tidak perlu karena apa kita yayasan yang sudah ada ini bisa dipakai langsung bisa dipakai artinya itu bisa langsung pakai namanya Ya, dengan mencantumkan SK yayasan ini karena apa itu sudah legal sehingga ya, misalnya yayasan Minhajul Asar dalam hal ini itu bisa bekerja di mana saja yang penting sudah diizinkan oleh pengurus itu sehingga antum dalam hal ini boleh langsung menggunakan nama yayasan Minhajul Asar nanti antum tinggal mencantumkan eh, apa namanya SK Kemenkumhamnya. Nah, seperti itu. Artinya kita di sini nggak ngurus itu ya? Iya, tidak perlu iya, ngurus. Iya. Nah, tidak perlu ngurus yayasan cabang gitu. Tidak perlu buat akte yayasan cabang, tidak perlu. Sudah langsung bisa pakai. Nah, seperti itu. Afwan ini, Ustaz. Ya kita perlu dah bentuk pengurus lagi di wilayah Surmain Ustaz ketika kita menggunakan yayasan bisa pengurus pengurus ini aja pengurus rumbel atau pengurus Iya pengurus rumbel tidak perlu pengurus yayasan baru sudah karena yayasannya di bawah naungan yayasan Minhajul Azhar gitu. Nah, barakallahu fikum. Terus ini Ustaz, kekuatan hukumnya gimana Ustaz? Sama. Ketika ada sama. sama ya. Sama, iya. Nah. Iya jika ada masalah segala macam iya nanti Nah. dari induk yang menangani ya Ustaz iya nah seperti itu teknisnya gimana Teknisnya eh, langsung aja dipakai. Jadi antum pasang nama, pasang pelang, nama rumbelnya antum. Nanti cantumkan nama Yayasan menyahul Asar, cantumkan SK-nya. Nomor SK. Kemenkumhamnya. Nanti bisa anda beri nanti. Nah. Ah, karena sekarang di di mana di uh, Bengkulu sendiri apa memang belum ada yayasan sama sekali? Ada, Ustaz. Ada yayasan daerah selatan, selatan Bengkulu ya. Nah, nah itu juga bisa dipakai gitu loh itu Cuman, bisa dipakai di yayasan yang berada di wilayah selatan itu struktur pengurusnya itu ada beberapa orang yang sudah pindah ke Kalimantan ya uh -huh. sehingga ke depan yayasan tersebut ingin ada revisi ulang begitu Ustaz nah. artinya masih di belum bisa dipakai kelihatannya Ustaz. Mm -mm. Tapi esennya ya, masih masih berlaku anunya SK-nya. Berlaku Ustaz. Mm -mm. Ima antum langsung pakai ya tentunya akan timbul persoalan kalau ada masalah nanti yang membutuhkan pengurus iya tapi selama nggak ada hal-hal yang membutuhkan pengurus insya Allah lancar-lancar aja atau antum segera adakan revisi pengurus itu juga nah, bisa. Nah. Kemarin sempat kita ada musyawarah tentang revisi pengurus itu, Ustaz, tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Hmm. Karena terbentur ya masing-masing orang yang berada berjauhan ya, hmm. Pertama dengan Ustaz kowi juga kita berjauhan sehingga sangat jarang untuk bisa bertemu mengadakan yeah. musyawarah selanjutnya. Iya. Yeah. Uh, jadi mungkin Allah iya, alam ini kan perkara kan insya Allah mudah ya karena ini sudah mengurus. Jadi ini dibuat dua-dua. Jadi ada ketua, ada ketua satu, ketua dua, bendara satu, bendara dua, Ustaris satu, staris dua gitu. Sehingga apa? Jadi yang satu yang dekat dengan Ustadz Abdul Qawi, yang satu lagi dekat dengan Seluma. Gitu. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, pengurus itu tetap dekat. Seperti itu. Sehingga ketua ada ketua umum, ada ketua satu, ketua dua, gitu. Seperti itu. Nah, Ustaz, cuma kemarin itu ya memang sudah pengen Halo, suara kok putus. Gitu. afan suaranya putus. suaranya? Suaranya putus barusan. Saya ulang lagi. Sinyal. Oh, ya. Jadi begini, bukan isinya. Kemarin tuh sempat memang sempat dibahas apa kita ngambil yang di selatan atau di timur aja. Hmm. Ada yang berapa pendapat itu kalau lebih nyaman enak langsung ke pembina ya enak langsung aja gitu saat makanya gitu kemarin karena mereka ada problem-problem selesaikan nah. yang di, yang di ya. mana yang di Nah, melabas begitu. Ala kulli hal antum mau pakai yang Minhajul Athar Jember fadhal atau mau membuat pengurus dengan yayasan yang sudah ada tafadhal. Yang terpenting adalah yang tadi ada kamu teman yang menyebutkan kendala yang terbesar adalah masalah biaya ketika membuat yayasan baru itu antum sambil kumpulkan dia dana itu kan sampai ter, tercukupi berapa dana yang dibutuhkan karena kan memang harus ada aset juga ya untuk membuat yayasan itu nah, nah itu sampai itu terkumpul begitu terkumpul memenuhi syarat antum segera buat yayasan sendiri asan lebih bagus nah sambil sekarang sementara bisa menggunakan nama yayasan minhajul asar gitu mungkin kemudian eh, yang kedua saat yeah. Kan dia ada eh, berapa hal yang ikhwa itu pengen lebih tenang mungkin saat dengar dari saat langsung ya eh, tanah itu saat yang tanah itu pondok iya ada yang mau kasih pinjaman nalami bahasanya Ustaz. Mm -hmm. uh, mohon Ustaz saran dan masukan mengenai hal ini Ustaz. Iya. Yang nalangi siapa? Yang nalangi ikhwah. Mm -hmm. Ikhwah yang bersama ulama insya Allah Ustaz. Nah, nilainya berapa? Uh, kemarin itu belum sempat lebih dalam mengenai riset karena ada dua yang be, ke apa be, penalang penalangnya itu ada dua satu anunaturnya yang pertama itu nampaknya masih ada arah bisnis yang kedua ini insya Allah murni cuma karena ngomong kan nampaknya belum butuh gitu ngomong pada saat cuma nampaknya ibu ini bersemangat nah jadi anak belum lebih dalam mengenai berapa dia bisa nalangi dananya gitu. Cuma untuk 100 ke atas bisa Ustaz. Ya, artinya ya kebutuhannya ya, berapa? Ya, kebutuhannya berapa? Kebutuhannya waktu kemarin itu sekitar 150. 150. Itu untuk 150. apa? Itu untuk untuk tanah untuk ma'had dan kaplingan. Nah. Ya, tafadhol antum hitung-hitung aja. Kira-kira mampu enggak? untuk mengembalikan dan itu nanti antum buat perlu dibuat hitam di atas putih e, berapa tempo waktunya ya diminta selonggar atau seringan mungkin dalam waktu yang agak ya agak lama lah misalnya 10 tahun gitu kalau memang ikhwahnya bersedia nah, Tinggal sekarang yang perlu adalah eh, pengurus sendiri ngitung-ngitung dulu kekuatan kemampuannya. Kira-kira mungkin tidak dalam dengan nilai yang sebesar itu dalam tempo yang diberikan. Kalau memang antum merasa uh, mungkin ya secara perhitungan masih memungkinkan ya tafadhol. Ya, gitu. Nah, sambil antum mencoba ini apa namanya? mendapatkan dana yang sifatnya donasi. Ya, sehingga antum perlu itu membuat proposal profil rencana ma'had. Ya kan? Termasuk pengurusnya, kemudian rencana pembangunan, anggaran dana yang dibutuhkan berapa untuk pembangunan ma'had itu termasuk kalau emang bisa ada set plannya sudah di proposal itu nah ini fungsinya apa fungsinya banyak sebagai informasi ya dan sebagai ini tadi bagi bagi apa muhsinin yang memang perlu diberi proposal sehingga nanti antum misalnya ketemu musinin atau ketemu siapa yang baik ya ada salafiyin tapi orangnya baik yang sekiranya uh, mau bertawun maka itu bisa kasih proposal itu gitu. sehingga proposal sudah standby gitu. sewaktu itu dibutuhkan kita tinggal kirim sudah nah, sehingga di situ sudah pengurus nama pengurus siapa aja dicantumkan sudah gitu. perkara nanti satu saat ada revisi nggak ada masalah yang penting sudah sudah ada itu proposalnya sehingga kalau antum bisa membuat proposal yang lengkap dan rinci termasuk set plan tadi dan anggaran yang dibutuhkan maka itu sangat bagus itu sehingga kembali kepada masalah dana talangan tadi adalah antum benar-benar memperhitungkan tadi ada dua langkah sekarang memperjelas kepada ah tersebut berapa nilai yang dia siap pinjamkan kemudian berapa lama tempo pinjaman itu ya di, tentunya harapannya adalah benar-benar lunak pinjaman ini dalam waktu tempo yang panjang. Nah, setelah itu antum juga musyawarah dengan ikhwah hitung-hitung bagaimana kemampuan. Sambil nah. yang ketiga tadi sambil disusun proposal. Kalau misalnya kira-kira di lobby, misal misal nih uh, apa ah tersebut siap uh, nalangi berapa misalnya? Misal ya, contoh aja 300 juta misal. Nah, dari 300 juta ini antum sendiri kira-kira ngasih donasi enggak gitu dirayu ya gitu misalnya oh ya 300 100 tak donasikan sehingga anak ngasih pinjamannya 200 itu kan lumayan <laughs> itu nah nanti yang 200 ini berapa temponya kira-kira kalau tempo 10 tahun bisa mungkin nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan Halo, sahlan. Taman sedikit ya. Mengenai proposal dari Ustaz. Iya. Heeh. Proposal itu maksudnya proposal itu dari awal gitu dari pembelian dari pembelian tanah terus ke pembangunan pembangunan gitu saya maksudnya. Iya, jadi konsep dasar. ya sehingga antum semakin rinci proposalnya itu akan semakin bagus. Nah, menunjukkan bahasanya memang rencana itu matang gitu loh. Benar-benar terprogram. Nah, itu. Mulai dari pilihan tanah dari awal gitu, saya terus ke iya, nah, gitu ya. Nah, begitu. Nah, sehingga antum sudah punya ini sewaktu-waktu dibutuhkan antum sudah bisa ngasih ke orang tersebut itu dan nggak mesti ihwa ihwa ihwan gitu ya iya nggak mesti kepada ihwa kepada siapa saja yang memang dari kaum muslimin yang mungkin awam tapi dia baik semangat ya punya semangat beragama mau diajak tahun, maka silakan. Nah, orang-orang seperti itu ketika dia mau menyumbangkan dananya, dia akan merasa senang dan tenang kalau diberi proposal tadi dia jadi dia punya pegangan gitu loh bahasanya programnya antum ini memang benar-benar ada dan nyata serta tertata rapi kenapa dia melihat buktinya ini di proposal tadi sesuai dengan yayasan-yayasan tadi itu ya. Nah, betul. Seperti itu. Tambahan Ustaz? Ya. Akuat ya. Jadi tadi sempat dijelaskan jika ada donatur ya, kemudian dia juga ikut mendonasikan ya, ya. atau wakaf ya pada kita iya. atau bisa jadi wakafnya dalam bentuk bangunan masjid ya. itu jadi masalah ya misalnya nggak masalah nah. dia bisa wakaf apa nanti berupa uang nyumbang berupa uang atau dia wakaf berupa uh, barang boleh barang bahan bangunan misalnya atau dia langsung ini sudah saya siap menanggung masjid bangunan masjid dari awal sampai akhir saya sendiri siap. Itulah Bas. Tapi menurut pengalaman yang sudah-sudah start ya. kejadian-kejadian terutama berhubungan dengan fitnah yang sedang terjadi sekarang ini. Hmm. Seperti Tubundo yang kita pernah dengar ya kan. Hmm. Wakofnya dari seseorang kemudian masjid diambil alih. Itu kira-kira memungkinkan nggak akan terjadi hal-hal seperti itu Ustaz? ya kalau mungkin tidak mungkin sih namanya fitnah ya semua nggak aman dari fitnah memang ya mungkin aja terjadi ya. itu ya istainu billah insyaallah makanya fungsinya satu fungsi adanya proposal tadi itu menimbulkan kepercayaan gitu. nah. yeah itu yes. Ya. bahwasanya ini memang ada lembaganya, ada yayasannya gitu. Ya nanti perlu perlu ini juga apa perjanjian batas buku kalau dengan ada yang mewakaf. Oh iya, iya, Itu intinya Ustaz ya. Nah, nah termasuk ini tadi apa untuk dana pinjaman itu harus karena ini pinjaman ya pinjaman kan suatu itu bisa ditagih itu antum harus iya. benar-benar ehwa atau ah tadi yang menjalankan itu benar antum tahu kadar sikohnya kesikohan dia iya benar-benar iya. yakin bahwa ah ini terpercaya memang orangnya benar-benar baik sesuai dengan apa yang antum tahu makanya jangan terima pinjaman dari sembarang orang rumuskan boleh menerima sumbangan sumbangan ya itu dari siapa saja selama orangnya baik bisa atau yang awam sekalipun tapi kalau terima pinjaman nah ini lebih selektif lagi hati-hati ya karena pinjaman beda sama sumbangan kan gitu